والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi satu paragraf terakhir yang kemarin kita baca. Kalau Ma'alif rahimahullah ta'ala وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية maka Al-Junaid rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada mereka maka telah rancu bagi orang-orang sufi tentang masalah irada kauniyah dan irada syariah sehingga dianggap bahasanya maksiat adalah menyelisih irada kauniyah sehingga tidak ada di dunia ini maksiat. Semuanya adalah taat. Karena taat adalah karena maksiat adalah menyelisih roda kauniyah yang sama dengan masyiat. dan maksiat adalah menyelisih roda syariah yang sama dengan al-mahabbah. Nah, karena mereka tentang masalah ini, maka muncullah anggapan mereka bahasanya orang itu bisa pemahaman di dunia ini tidak ada maksiat, semuanya adalah taat. Maka Junaid menjelaskan pada mereka orang-orang sufia ya, siapa yang mengikuti Junaid dalam masalah ini maka dia berada di atas kebenaran dan siapa yang menyelesaikannya, menyelesaikannya maka dia sesat Fa'inam kanasnya mereka yaitu Ta'ifatun Nasufiyah yaitu sejumlah orang-orang sufi takalamu mereka berbicara yang intinya mengatakan bahwa segala urusan dengan kehendak Allah dan dengan kekuasaan Allah wa fi syuhudiha tauhid dan orang yang dikatakan tauhid ketika memiliki pandangan ini bahasanya semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kehendak kauniyah maka mereka meyakini sejumlah orang-orang sufi meyakini bahasanya ketika seorang itu melihat semuanya adalah taat semua yang terjadi adalah taat maka itu bertauhid tauhid adalah ketika seorang itu melihat bahasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah taat itu tauhid Dan mereka namakan hal ini tingkatan semacam ini atau pemahaman dan pandangan semacam ini mereka sebut dengan al-jamu al-awwal. Maka Junaid menjelaskan bahasa mereka bahasanya adalah sudah haus min suhudil al-faq di asani. adanya pandangan untuk memberikan pembedaan yang kedua yaitu samping kita menyaksikan dan memandang bahwa segala sesuatu itu punya kesamaan mustamakan yaitu punya kesamaan di masyiatillah semuanya terjadi dengan masyiat Allah dan dengan kekuasaan Allah dan karena Allah menciptakannya maka yajibu al fakhu namun wajib membedakan antara apa yang Allah perintahkan dan Allah cintai dan Allah ridai dan apa yang Allah larang, Allah benci dan Allah murkai. Dan patut kita bedakan antara para wali Allah dan para kekasih Allah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, akan ja'alul muslimin akan mujrimin?" Malakum kaifa tahkumun? Apakah akan kami jadikan kaum muslimin sebagaimana al-mujrimin? maksiat tidak maksiat dan tidak melakukan amal soleh tidak maksiat. Amna ja'alul muttaqina kalbuja Apakah akan kami jadikan orang-orang yang bertakwa Bagaimana orang-orang yang bergelimang dosa Di tafsir lain dikatakan di sini ayat ini memiliki sebab nuzul Ketika orang-orang kafir Mekah berkata kepada orang-orang yang beriman Inna nukta fil akhwati Mislam tukta Sehingga oh. ya, kami akan mendapatkan nikmat di akhirat Sebagaimana nikmat yang akan diberikan kepada kalian Dan am di ayat ini Kitab jalannya dikatakan adalah Hamzatul Ikar Am di sini bukan ditanwe Am di sini bukan ditanwe Namun di tafsir jalan dikatakan bahwa makna am di sini adalah hamdul ingkar. Sehingga kita terjemahkan dengan apakah. Dan apakahnya adalah istifham ingkari. Maka ini menunjukkan bahwa tapi salah satu makna am nanti kita jumpai di sini saya dan Mukhawiyah ini salah, satu makna am adalah istifham ingkari hamzah ya, ingkariyah atau ingkar Dan ayat yang dari antara ayat yang digunakan oleh sebagai ulama atau sebilah oleh sunnah untuk mengatakan bahasanya An-nahyu yaqtadil fasad. An-nahyu yaqtadil fasad. dulu salah sedikit kalian mengambil pelajaran. Maka ayat ayatnya ini adalah dalil wajibnya kita bedakan antara wali Allah, orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah. Nah, karena itu maka kita, wajib kita bedakan antara apa yang Allah larang dan Allah cintai antara apa yang Allah dan apa yang Allah cintai. Dan ayat yang tadi adalah dalil menunjukkan bahwa Islam berlepas diri dari demokrasi. Di demokrasi itu menjadikan orang yang beriman dengan orang kafir sama nilainya, orang yang bertakwa dengan orang yang beriman dosa maka akidah salaful ummah demikian pula para imam salaf atau para imam umat umat Islam meyakini bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, Rab eh, segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Dan dan mata salaf atau akidah salaf meyakini masya Allah karena memenuhi syarat Apa yang Allah kendaki itu yang terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka semua yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Namun kehendak Allah yang berubah kehendak ini. Maka tidak ada satupun orang yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu dan ketika dalam keyakinan berdaya dan konsekuensi keyakinan berdaya, Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menginginkan yang untuk beriman. dan ketika manusia itu tidak mau beriman, yang menang adalah tidak manusia. Sehingga masya Allah sehingga, sehingga apa yang Allah kehendaki belum tentu terjadi. Dan apa yang tidak bermakhluk itu pasti terjadi. Itu akidah potensial ya. Allah menghendaki makhluk akan beriman belum tentu terjadi. Ternyata ketika ada makhluk yang ngotot sepenil kafir yang menang kehendak makhluk. Nah kehendak makhluk masih terjadi sedangkan kehendak Allah belum tentu terjadi. Itu akidah ya Berbeda dengan akidah salah dan akidah sunnah, akidah salah dan akidah sunnah, masya Allah. Allah masya Allah ya Allah. Semua yang Allah kehendaki itu yang fadil terjadi. Yaitu dengan iroda kemudian. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Tidak ada Allah selain Allah. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk mentaatinya dan melarang untuk durhaka padanya. Dan Allah tidak menyukai kerusakan di itu maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridai kekafiran untuk hamba-hambanya dan tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kecil, Meskipun perbuatan-perbuatan yang kecil itu terjadi di alam nyata ini dengan masyiah Allah. Dan kehendak kaunia, kehendak kaunia itu sama dengan masyiah, sedangkan kehendak syar'i itu sama dengan mahabbah. Ya. Segala sesuatu yang Allah cintai itu sama dengan kehendak syar'i. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itu sama dengan masyiah, sama dengan sekedar kaunia. dan kehendak kaunia itu pasti terjadi dan sedangkan kehendak syariah belum tentu terjadi maka yang pas maka yang pasti terjadi uh, maka yang terjadi itu belum tentu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini belum tentu Allah cintai. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang sufi. Sehingga mereka mengatakan manusia itu akan lebih sempurna ketika melihat bahwa di dunia ini tidak ada manusia Semuanya jelas. taat. yang kedua maka meskipun itu terjadi di alam nyata maka si Allah tidak mencintainya dari dalam meridainya bahkan membencinya dan mencela pelakunya bahkan menghukum pelakunya ini pembahasan untuk masalah level kedua dalam pandangan orang-orang menganut wahdatul wujud yaitu ketika seorang seorang itu ketika meninggalkan tingkatan syariat maka dia masuk tingkatan berikutnya dan dalam tingkatan berikutnya maka dia akan melihat bahasanya tidak ada maksiat semua adalah taat kemudian bantahan berkaitan dengan maktabah salisa tingkatan yang ketiga yaitu tidak ada maksiat dan tidak ada taat yaitu seorang hamba itu tidaklah melihat adanya taat tidak pernah melihat adanya maksiat kenapa karena ya ada wujud wahid kalau dilihat karena dia berkeyakinan bahwasanya wujud itu adalah taat wujud Allah kemudian wujud makhluk dan wujud makhluk satu dengan yang lain sama dan menurut mereka keyakinan ini adalah yang tahqiq dan puncak dari pengkajian dan pendalaman dengan puncak kewalian. Wali yang paling wali ketika sudah sampai pada titik ini. Padahal fil pada kenyataannya ini adalah puncak kesesatan berkaitan dengan nama Allah dan ayat-ayat Allah. Ini adalah puncak pengusuhan terhadap Allah. Karena orang yang memiliki pandangan semacam ini maka dia akan menjadikan Yahudi, Nasrani dan semua orang-orang kafir sebagai kekasih-kekasihnya. Padahal Allah menyatakan bahwa siapa yang walak dengan mereka dengan bentuk walak yang membatalkan kekafiran, fa'inau minhum maka dia adalah bagian dari mereka. Dan orang yang punya pandangan seperti tidak akan berlepas diri dari kesyirikan, dari berhala, maka keluarlah dia dari milah Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman alaihissalam. Dan orang-orang orang wa taala berwujud itu konsekuensi dengan pandangan ini. Di antara akidah Ibnu Arabi adalah semua akan sama. Semua akan sama. Kenapa? Karena ada berwujud. Tidak ada bedanya yang sekali dengan wujud kita adalah wujud mereka, wujud mereka adalah wujud kita. Dan kita adalah wujud Allah, dan Allah adalah wujud kita. Maka diantara antara akidah Ibnu Arabi yang punya pandangan waktu itu wujud adalah semua akan sama. Maka pandangan balik semua akan itu sama itu eh, pandangan kuno itu pandangannya itu Arabi yang dibutuhkan oleh sebagian orang. dengan nama penyegaran pemahaman keislaman. Maka ketika kita memberantas dan membantah pada wujud, maka kita memberantas pemahaman ya, pemahaman semua agama sama. Ini pentingnya membahas bahwa satu wujud. Ini ya, meskipun kalau kita lihat apa maka vaksin jadi itu kita benar keyakinan yang semakin terbesar dan tidak akan oleh orang di zaman ini. Itu semua agama sama. Kenapa? Karena satu wujud itu buahnya pak layak tabarang misyirki wal awsan. Nah, tidak ada pemusnahan kepada kesyirikan kepada orang-orang muslim dan orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Terkana lakum uswatun hasanatun di Ibrahim wa ladzina ma'ah. Sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya? Ya, dijelaskan oleh At-Tabari sebagaimana dinukil dalam satu masjid yaitu adalah Al-Musul semua para rasul karena Nabi Ibrahim itu tidak punya umat Sebenarnya tapi Tuhan itu tidak punya umat. Kalau tidak dari sisi dakwah dalam yang umat kita, tapi Tuhan itu tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, maka satu hal yang mengkritik kenapa Tuhan tidak marah? Siapa mereka pada Nabi Ibrahim tidak punya umat? Nah, ya, karena itu maka maknanya Kemudian kata asal tadi adalah al semua Rasul. Iskal ketika mereka itu Ibrahim diberikan para Rasul yang lain berkata pada kaum mereka masing-masing yang kami berlepas diri kalian wa mimata kuduna min kudillah jadi ketika dipelajaran tentang syarat al-wajibah terdapat faedah yang bagus maka di sini didorongkan barok terhadap orang musyrik sebelum bawa terhadap kesyirikan. Ina barak minkum, nah, ini adalah eh, barak dari orang musyrik. Wabil masa kudu namun dunilah, nah, ini barak terhadap kesyirikan. Maka dalam ayat ini berempat diri terhadap eh, pelaku kesyirikan itu lebih didahulukan daripada berempat diri dari perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa berupa diri dari perbuatan kesyirikan perbuatan berupa diri dari pelaku kesyirikan adalah sebuah keniscayaan iman dan tidak cukup seorang yang berubah diri dari kafir kami ingkar dengan kalian wafat baik dan bainakum adawan dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abad dan selamanya sampai dari beriman kepada Allah semata. Dan al falil itu Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya orang-orang musyrik Fara'aitum tak ta'budun Apakah kalian Ibrahim mengatakan apa itu, faraitum itu maknanya Kita ceritakanlah kepadaku tentang apa ya kalian sembah antum abakumul akdamun disembah oleh kalian dan nenek moyang kalian terdahulu maka ketahuilah fa innahum akuli ilahum semua yang kalian sembah karena mereka musyrik menyembah Allah dan selain Allah maka itu mengatakan maksudnya mereka semua yang kalian sembah dan disembah dan sembah yang kalian adalah musuhku kecuali Allah. Dan ayat ini adalah kandungan makna la ilaha illallah. Fa inna aduwli itu sama dengan la ilaha illa al alamin itu sama dengan illallah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah kau jumpai bahwa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu orang kafir. Meskipun mereka adalah sahabat mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara kandung mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri, Ulah Ulaika kata kulit qulubul iman, mereka mereka telah orang-orang yang Allah tuliskan iman dalam hati mereka. Wa ayat dan minhu dan Allah kuatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dikatakan ruhin oh, itu maknanya dinurin. Nah, juga menjelaskan ruh oh, itu maknanya kuat. Ya, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka atau kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dalil-dalil wajibnya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku pelakunya. Dan ini adalah satu hal yang tidak diimani oleh orang-orang yang paham wahdatul terwujud. Wahabullah dan mereka mereka penganut paham wahdatul wujud, sebagian mereka telah menulis berbagai buku dan berbagai sair-sair qasidah ya, alam al-Habi yang sesuai dengan keyakinan mereka tentang wahdatul terwujud. Misal ketika sahabat seorang sufi penganut Wahdatul Wujud yang bernama Ibnu Farid dia punya kasidah baik dalam uh, kumpulan baik syair yang disebut dengan Nafsul dia mengatakan di dalam syairnya laha solati bil maqami muha, wa asyadu fiha annaha li sallat kilana musallin wahidin sajidan ila haqiqatihi fil jam'i fi kulli sajdatin wa makana li salla riwayat walam takun salati li ghairi fi ada kulli rakaat lah untuknya sholatku di satu tempat yang aku berdiri di tempat tersebut dan aku saksikan dan aku bersaksi di tempat tersebut bahasanya dia adalah sholat untuk juga Maka setiap kali kami, kami musola adalah orang yang sholat yang satu. Saat dan semua kita sudah bersujud, bila hakikat pada hakikatnya Bijam ini boleh jadi dalam semua sujud maka semua uh, eh, bijam itu kumpul. Wa makanali siwa siwaya maka tidaklah aku sholat kecuali pada selain diriku sendiri. Karena diriku adalah Allah, maka aku tidaklah sholat kecuali eh, tidaklah aku sholat pada selain diriku walau takut, walau takut surat ini ini. Kita akan pelaku untuk seminggu. Demikian si ada orang atin ya. dalam melaksanakan semua apa. Maka nampak jelas di sini paham wajib berwujud. Biasanya semua kita sholat, mengutus sholat pada dirinya dan dia katakan sendiri maksudnya dirinya tidaklah sholat dengan pada dirinya sendiri. Ila ayakul sampai dia katakan wa manzil tu iya wa ya lam tazal wal faqa balzati lizati sholat ilayya rasulan kuntum ini mursila wa zati fi ayati alayya tajalla Faida da'autu kuntul mujibah wa aku munadi ajabat man da'ani wa labbat wa mazalat wa maziltu iyaha dan tidak henti aku eh, bersamanya bersamanya wa iyanya bersamaku Walau saya tidaklah berhenti Dan tidak ada perbedaan Bahkan diriku Lidah di sholat sholat untuk diriku sendiri Laya rasulullah Datang kepada seorang utusan untuk menimbulkan Dan aku sendirilah yang mengutus ah, Ada Saleh segala utusan untukku dan aku sendiri juga yang mengutus. Nabi itu ya dikirim sebagai nabi untukku dan pasal aku sendiri yang mengangkat sebagai nabi. Wadati di ayat dalat alaiya istadallat dan diriku dengan ayat-ayatku ya, menunjukkan keberadaan diriku. Maka jika aku berdoa, maka akulah aku sendiri yang mengabulkan. Dan jika aku menyeru ajaban menja'ani, maka eh, maka orang yang aku seru pun menyambut seruan, balasan dan menyambut seruan. ila amsali hadzal kalam wa li hadzal kalam fa'il ibn al-mawti yunshidu wa yakul dan kalimat-kalimat semacam ini oleh karena itu orang ini yaitu Nur Farid Ibnu ketika tidak mati yunshid dia membacakan syair wa yakul dan dia berkata dalam syairnya karena manzilat bilhub maka indakum makat lakitu fakat dayatu ayami jika kedudukanku filku hubbi dalam rasa cinta kepada kepadamu wa Allah maka lagi itu bagaimana yang aku rasakan Lakat ya tu ayami Coba aku telah sia-siakan sangat panjang. Beliau ahsibuha atwatu ahlami. Dan pada hari ini aku mengiranya bahasanya hari-hari tersebut adalah bagikan bunga tidur. Itu mimpi yang tidak terkuat Fa'inau kana yadunu anahu Allah Alama hadarati malaikatullah biqasdi ruhihi tabayyana dalam kebetulan nama kana yadhunnuhu. Fa inna maka punya farid, itu punya dirinya adalah Allah itu sendiri. Maka ketika datang para malaikat Allah untuk mencabut nyawanya, maka telah dia, sadarlah dia. Tidak benar yang ada yang dia sangka. Maka dia katakan, Bapak roya atau ayami. Sungguh aku telah hati akan hari Seandainya ternyata kedudukan sebagaimana yang aku jumpai ya, jadi aku jumpai kata mereka Yang tidak mencabut nyawaku setelah apa mau tidak mau Kalau memang demikian ternyata statusku Ternyata bisa dicabut dan dipaksa oleh malaikat Berarti kan bukan Allah kalau tidak demikian faktor bayi atau ayami Maka seluruh hari hariku telah sia-sia Maka dibilang faktor bayi atau ayami Belum sadar, tidak belum sadar masa ya. Dibawa sampai akhir mati Waqat Allah Ta'ala kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabalillahi ma eh, fi samawati wal ardi wa hakim." bertakdir mensucikan Allah semua yang ada di langit dan di bumi dan Allah adalah Al-Aziz Al-Hakim. Allah adalah zat yang Al-Aziz dan izahnya Allah itu mengandung tiga makna. Pertama adalah izzatul qadri wa syaraf. Izah dalam artian kedudukan dan kemuliaan. Berdasarkan makna ini, maka Al-Aziz kita artikan zat yang mulia. Kemudian yang kedua adalah eh, Izzatul Qahar wal Quwah Bisa dalam artian Dalam yang memaksa Apa yang dia inginkan itu lain terjadi Dan Dan yang kuat Maka dengan makna ini Kita terjemahkan Al-Aziz dengan zat yang maha Perkasa Maka Aziz jika diartikan maha perkasa yang benar diartikan maha mulia juga benar. Maka ada makna yang ketiga yaitu izatul intina. Itu maksud intina adalah eh, tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan madarat kepada Allah karena Allah tidak membutuhkan yang lain. dua atau tiga makna. Yang pertama segi makna al-hakim. Karena ada fa'il itu gimana? fa'il. Bagaimana alim itu maknanya alim. Maka makna yang pertama hakim gimana? hakim. Artinya ada yang memiliki hukum, ada yang menghukum yang mengatur. Kemudian al-hakim mungkin maknanya diambil juga dari maknanya diambil dari kata hikmah sehingga al-hakim maknanya adalah al-hikmah zat yang memiliki hikmah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan tidaklah melakukan sesuatu kecuali manfaat dan ada tujuan mulia sebalik itu nah karena dia adalah al-hakim dalam pengertian zat yang memiliki hikmah maka salah satu konsekuensinya dia adalah mungkin dan dengan menciptakan segala sesuatu secara politik dan tidak ada kata sedikit pun semua yang diciptakan diciptakan dengan teratur dengan teliti dan tidak mengucapkan sedikit pun kenapa karena dia adalah dan mungkin menciptakan segala sesuatu pada tempatnya Fajami'u ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillah laisa Allah. Maka semua yang ada di langit dan semua ada di bumi itu men mensucikan Allah dan bukanlah dia dan bukanlah Allah. Kemudian Allah berfirman, "Lahu mulku samawati wal ardi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa kulli syai'in 'alim. Jadi Allah kerajaan langit dan bumi Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam zat yang awal, zat yang akhir, dan dalam zahir dan batin. Dan dia adalah Bikuli Syai'in Alim, mengkuasa, mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dipahami oleh orang-orang sufiya, atau orang-orang Allah dan wujud, Allah dan batin, maknanya dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Maka ini makna terwujud. Wujud Allah adalah wujud makhluk. Dan yang paling tahu makna Al-Quran adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa maknanya? Waktu Muslim Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala yaqul fi du'ai, Allahumma rabb as-samawati sab'i wa rabb al-'arsh al-'azim, Rabbana wa rabb kulli خالق الحب والنوى خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من من شر كل كابة أنت أخذ من أبيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تقضي أن الزين وأغنني من الفقر adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi berdoa dalam doanya Allahumma ya Allah Allahumma itu maknanya ya Allah dan mim tasdid itu adalah mengganti iwan dari habunida sama samawati sab'i yang merupakan Rabb langit yang tujuh dan pemilik ars yang besar Rob kami dan Rob segala sesuatu yang membelah biji-bijian, warna dan biji-bijian sehingga bisa tumbuh dan muncul di atas permukaan bumi. Dan zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran Aku berlindung kepada dari kejahatan semua makhluk yang engkau memegang ubun-ubunnya dan semua makhluk Allah pegang ubun-ubunnya. Antal awal, engkau adalah al awal. Artinya saling takut dari syekh Tidak ada Satupun sebelummu Engkau ada sebelum segala sesuatu ada Dan pada akhir saling takut dari syekh Maka tidak ada ya, Sesuatu pun setelah Maka semuanya mana Kecuali yang kau inginkan untuk kekal Wa antar dan kelas dalam zat yang nampak Artinya Fala safauka syai, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan kau adalah zat yang tersembunyi, artinya paling taduna syai, tidak sesuatu pun di bawahmu. Ya Allah, lunasilah hutangku. Ya Allah, lunasilah hutangku dan cukupkanlah aku jika aku tidak tertimpa kemiskinan. Maka di sini adalah doa Nabi ini ada di atas dalil tetap ya, Faslul Mal istimewaan harta artinya harta adalah satu hal yang dipandang hina dalam Islam bagaimana pandangan orang-orang sufi dan harta adalah satu hal yang mulia oleh karena itu Nabi SAW adalah mengajak kita untuk berlindung dari kemiskinan maka Allah Subhanahu wa taala al terakhir akhir ini adalah Allah itu uh, meliputi segala zaman, segala waktu. Dan Allah itu adalah Allah yang berbatin, maka ilmu Allah itu meliputi segala tempat. Tidak ada pun satu tempat yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga uh, eh, Allah wal batin itu sama dengan ayat atau firman Allah Al-Hadid sekali ayat dalam masa enam hari. Sebagian ya, orang berpendapat enam hari itu adalah enam masa, bagaimana kita cuma dapat. Dan yang dimaksud masa adalah ya, waktu-waktu yang tertentu. Ya, kadarnya ya tidak diketahui. Dan berkaitan dengan masalah sitasi ayam di Al-Quran terdapat hadis yang e, dikenal di atas para ulama dengan sebutan hadis tumbah. Ada istilah hadis, ada satu hadis yang disebut dengan hadis tumbah. Itu hanya bisa menciptakan bahasanya pada hari Senin Allah menciptakan apa, rasa Allah menciptakan apa, sama kembali. dan dari tuhfa ini tidak ulama maksudnya apakah uh, sahih apakah tidak ya, kesimpulannya ya, uh, dan dari diri. sendiri jadi tuhfa ini maka dan maka dari tuhfa maka dia katakannya ah, bukan enam mata enam, enam hari semua enam hari maka bisa disebutkan dalam Senin, Selasa, dan sawa alam ars kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas ars Nah, kata-kata summa ini menunjukkan e, yang sangat pelak untuk orang memaknai istal dengan taulah. Karena Allah mengatakan Takdir menang. Karena takdir menang. Menang nah baru itu mentau Allah Ya Allah yaitu fil ardi wa yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu sama sama'i wa ma yakhruju fiha. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Di antara yang naik ke langit adalah amal saleh amal-amal dilaporkan uh, eh, oleh manusia uh, oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang naik ke langit. de ayer minha dan apa yang keluar bumi karena ada wal ma'adin semacam tumbuh-tumbuhan keluar dari sisi kemudian keluar dari bumi dari tanah wal ma'adin dan berbagai barang tambah Komanya minat sama Kalau mengetahui apa yang turun dari sama dari langit Macam rahmat dan azab Allah Wa ma ya'rudu fiha dan apa yang naik ke langit Yaitu al akmal as-salihah wa siyah Amal-amal terbuka dan amal-amal mengertikan. Wa ma'akum aidi ilmihi aina makuntum. Wa ma'akum dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir dan Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fadzakar subhanahu ala samawati wal ardh maka Allah sebutkan bahwa langit dan bumi wa fi mawdi' akhar wa ma bainahuma makhluqun lahu musabbihun lahu wa akbar subhanahu annahu ya'lamu kulli syai' Maka Allah menyebutkan bahasa langit dan bumi Di ayat yang lain Allah katakan Dan apa yang ada di antara langit dan bumi Adalah makhluk kita Allah Yang mensucikan Allah Dan Allah memberitakan bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu Wa amma qawluhu wa ma'akum aina ma kuntum falam duma'a la yaktabi fil lughatil Arab ayakuna ahadu syai'aini mukhtalifan fil akhar. di ta'ala ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Adapun wa ma'akum dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, maka kata-kata ma'a dalam bahasanya orang Arab layak tapi di bermakna ada dua sesuatu yang bercampur dengan yang lain sebagaimana susu campur dengan sebagaimana susu dicampur dengan air dan orang-orang sufi yang punya paham hulul wal itihad yang ini ya eh, agak kurang tetap dibandingkan wajah wujud mereka mendalili pemahaman mereka adanya akidah hul bagi jihad dengan ayat-ayat semacam ini. Maka perlu saya jelaskan bahwa kata-kata ma'an dalam bahasa Arab tidak menunjukkan dua hal yang bercampur. Bahkan tidak menunjukkan kesatuan tempat meskipun tidak bercampur tidak tidaklah menunjukkan kesatuan tempat, tidaklah mengharuskan kesatuan tempat tentu tidak bercampur. Apalagi sampai bercampur. Tidak, eh, jangan bercampur. Kesatuan tempat tanpa bercampurnya zat itu saja bukanlah maklumat. Contohnya, bertakwalah kalian kepada Allah dan tidaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu apakah artinya Oh jujur pulang ke rumah kita ikut ke rumahnya Kemudian dia WC, kita ikut masuk WC Tidak lah kan? Maka itu jalan Bahasanya maaf tidak segan Intihadul maka Apalagi ikhtilatu Baina zaitai dan saya Tidak menunjukkan kesatuan tempat Apalagi tidak menunjukkan bercampurnya dua zat Demikian juga firman Allah Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat. Allah, Allah katakan para sahabat itu bersama Nabi. Apakah yang dimaksud para sahabat bersama Nabi? Oh, Nabi ke sini ke sini wah Itu hadir makan? Tidak. Apalagi apakah maknanya adalah itu zawa? Tentu tidak. Itu hadir makan saja tidak. Kesatuan tempat saja tidak. Apalagi sampai pelebuan dua Ya. Para sahabat ya, Nabi pulang, mereka pulang di rumahnya masing-masing. Namun Allah katakan dan para sahabat Nabi yang bersama dengan Asyidah awal kufar Muhammad bainahu keras dengan orang kafir dan kasih dengan orang yang beriman. Demikian juga firman Allah, waladina amanu min dan orang-orang yang beriman setelah itu Wahaja wajahu berhijrah dan berjihad maka mereka mereka adalah ma'akum bersama kalian Jadi tidak menuntut kesatuan teman faulai kelingkung maka mereka mereka adalah bagian dari kalian kemudian saya sampaikan bahasanya ma'iyatullah ada dua macam ada ma'iyatul amal dan ma'iyatul khas. Beliau katakan walau tu ma'aja al-Quran amatan wa Dan ma'iyah dalam Al-Quran itu ada dua macam, ada amiyah ammah dan ada amiyah khotbah. Kebersamaan Allah yang bersifat umum untuk seluruh makhluk dan kebersamaan Allah yang khusus hanya untuk beberapa makhluk saja. Fal amma fi hadil ayat maka ma'iyah amma adalah dalam ayat ini yaitu surat Al-Hadid ayat yang keempat. Demikian juga firman Allah di surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh. Alam tar sedangkan kau melihat Maksudnya Allah mengetahui semua apa yang di langit dan semua apa yang di bumi. Wa mayakunu minna min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalika tidak pula jumlah yang lebih sedikit dari itu wala aksar atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka aina makan mana saja mereka berada kemudian Allah akan ceritakan kepada mereka amal yang mereka kerjakan nanti pada kiamat inna Allah bikuli syai'in alim si Allah mengetahui segala sesuatu maka lihat dalam ayat ini Allah buka firman-Nya dengan ilmu alam tahu anna Allah ya'lamu wa khatamu bin ilmi dan Allah tutup ayatnya dengan ilmu Innallaha bikulli syai'in alim. Dan di tengah-tengahnya Allah mengatakan huwa ma'ahum aina makanu. Maka ini isyarat yang sangat-sangat jelas tentang makna ma'iyah ammah. Oleh karena itu Abbas, Dohab, Sufyan ats Al-Kufi, karena Sufyan ada Sufyan ats dan ada Sufyan Ibn Uyainah dan keduanya adalah semasa namun berbeda tempat kalau Sufyan al-Thauri itu al-Kufi dan kalau Sufyan itu Uyainah itu al-Makki nah, kalau Sufyan al-Thauri itu tinggalnya di Kufah di Irak sedangkan Sufyan itu Uyainah itu tinggalnya di Mekah di Hijaz yaitu di Mekah dan mereka dua ini semasa dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ma'ahum di ilmi Allah sebut nama mereka dengan ilmunya. Kemudian contoh ma'iyah khasah wa amal ma'iyah khasah fa ta'ala. Maka contohnya di surat An-Nahl. Inna Allah ma'aladina taqaw waladina ladina hum Ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, Inna ma'akum asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua maka di sini menunjukkan maknya khafa. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Maka mendengarnya Allah itu mengandung beberapa makna. Yang pertama adalah Allah mendengar dan melihat, mendengar, mendengar dalam artian mendengar dan menolong. Mendengar apa yang terjadi dialami oleh kekasihnya dan akan bisa pertolongan. Makna yang lain ada mendengar Allah yang mendengar tadi. Laqad kami Allah qaulal ladzina Ketika Allah berfirman tentang perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan eh, Inna Allah fakir wa nahnu oleh Allah qaulul ladzina qalu Allah faqirun wa nahnu aghniya taraktum ma qalu kami mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu kere dan kamilah yang kaya-kaya itu perkataan orang-orang Yahudi maka Allah katakan ah, sungguh Allah mendengar perkataan mereka apa yang dimendengar di sini Yatadoman makna tahdid mengandung makna ancaman Sedangkan asma di sini mengandung makna al nasr Mutaid. Maka mendengar mendengarnya Allah itu mengandung beberapa makna tambah. Disampaikan mendengar dalam artian mendengar berkata kepada sahabat ketika Muhammad berkata pada sahabat yaitu Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah sedih Allah bersama kita Yakni artinya yang di Allah maksudkan dari Nabi dan Abu Bakar Siddiq Abdul Anhu Maka Allah itu bersama Musa dan Harun Dan tidak bersama Fir'aun Dan Allah itu bersama Muhammad Dan sahabatnya yaitu Abu Bakar Dan Allah tidak bersama Abu Jahal dan yang lainnya Yang merupakan musuh-musuh Allah dalam pengertian ma'iyah khafa. Dan Allah bersama orang-orang bertakwa dan berbuat ihsan dan Allah tidaklah bersama dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang melampaui batas. Dalam artian ma'iyah khafa. Adapun ma'iyah aman maka Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berjana bersama dengan Harun, Musa dan Fir'aun.